bahwasanya kita akan membahas terkait permasalahan menjaga kehormatan di akhir zaman. Hal ini adalah perkara penting yang harus diketahui oleh muslimah secara khususnya dikarenakan telah dikabarkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salah satu pertanda dari tegaknya hari kiamat yaitu zuhur zina nampak dan menyebarnya perbuatan zina dan kita lihat di zaman kita sekarang ini bagaimana telah merasuki pergaulan manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus yaitu pemuda-pemudinya yang mereka terjatuh dalam perbuatan-perbuatan haram yang belum pantas atau bahkan tidak diperbolehkan untuk dilakukan sebelum seorang masuk ke dalam mahligai pernikahan. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan zina baik zina naam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan semakin hari kita lihat semakin banyak orang-orang yang tidak malu untuk menampakkan naam perbuatan haram di hadapan manusia yang lainnya dan ini tentunya adalah perkara yang sangat genting dan berbahaya bagi akhlak pemuda-pemudi Islam. Sehingga dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memerintahkan untuk kita menjaga kehormatan menjaga kehormatan dan kesucian bagi muslimah agar mereka tidak termasuk golongan orang-orang yang naam menampakkan atau menjadi pertanda bagi akhir kiamat atau datangnya kiamat yaitu nampaknya atau menyebarnya perbuatan zina di tengah umat. Sahabat Rasul rahimani wa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun telah memberikan sifat-sifat orang yang beriman yang Allah awali dengan qad aflahal mu'minun telah beruntung orang-orang yang beriman dan di antara sifatnya Allah sebutkan walladzina hum li furujihim hafizun dan mereka orang-orang yang bagi kemaluan-kemaluan mereka itu mereka menjaganya yaitu menjaga kemaluan yaitu menjaga kehormatan mereka illa ala azwajihim kecuali atas istri-istri mereka atau mamalakat aimanhum atau apa yang mereka naam kuasai dari budak-budak mereka fa innahum ghairu malumin maka yang padahalnya itu tidak ada celaan padanya faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun maka siapa yang mencari di belakang hal itu yaitu mencari di luar dari apa yang telah Allah tetapkan, maka mereka itu telah adun, telah berbuat melampaui batas, telah melakukan permusuhan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat Rasid muslimah rahimani wa rahimakumullah dalam ayat yang mulia ini Allah telah menjelaskan salah satu ciri dan sifat orang mukmin yaitu menjaga kemaluan mereka kecuali atas orang-orang yang diperbolehkan baginya untuk naam menunaikan hajat biologisnya bagi seorang laki-laki dengan istrinya bagi seorang wanita dengan suaminya sehingga inilah bimbingan dari Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya sifat seorang mukmin adalah mereka menjaga kemaluan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain di surat yang lain telah berfirman, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishata wa sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, sungguhnya ia zina itu adalah fahishah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila dan itu adalah jalan yang jelek perbuatan yang keji karena merusak kehormatan kehormatan mungkin saudari dari orang lain jika laki-laki berbuat dengan seorang perempuan mungkin dia telah naam artinya dia telah merusak mungkin istri seseorang mungkin anak perempuan seseorang atau mungkin saudara seseorang atau mungkin ibu seseorang yang apabila itu terjadi pada dirinya yaitu jika ada yang naam menzinai dari istrinya atau ibunya atau adiknya atau kakaknya atau naam kerabatnya maka dia tidak suka namun kenapa dia suka melakukan itu kepada orang lain yang perempuan itu adalah mungkin istri, anak, ibu atau yang lainnya dari orang lain sehingga naam ibadah Allah inilah fahishah perbuatan yang keji yang merusak nasab perbuatan keji zina merusak nasab merusak nasab dari seseorang garis keturunan seseorang rusak tidak tahu siapa bapaknya lahir bahkan tidak mengetahui siapa bapaknya naam ataupun lahir namun tidak bisa dinisbahkan nasabnya kepada bapaknya karena lahir akibat kehamilan di luar pernikahan sehingga ini adalah perbuatan yang keji dan ini adalah perbuatan atau jalan yang jelek sehingga Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari perbuatan zina. Dan di sini Allah memilih kata dalam firman-Nya wala taqrabu dan janganlah kalian mendekati mendekati zina. Naam, mendekati mendekati saja dilarang apalagi melakukannya. Sehingga ini maknanya lebih dalam lebih kuat. Dan langkah-langkah penting yang harus dimiliki seorang muslimah dalam menjaga kehormatan mereka telah disebutkan juga dalam Al-Quran Al Karim dan dalam berbagai hadis yang apabila seseorang melaksanakannya Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan terjauhkan dari perbuatan zina dan bisa menjaga kehormatannya di antara jalan-jalan untuk seorang terjauhkan dari perbuatan zina dan bisa menjaga kehormatan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuz zina dan janganlah kalian mendekati zina yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya kullil mu'minin yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum katakanlah yaitu perintah kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk menyebutkan kepada umatnya lil mukminin bagi orang-orang yang beriman yaguddu min absarihim yaitu mereka menundukkan untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka wa yahfazu furujahum dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka dalika azkalahum itu adalah lebih suci bagi mereka yaitu dengan menjaga pandangan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan itu lebih suci bagi mereka innallaha khabirum bima yasnaun sungguhnya Allah khabir maha mengetahui bima yasnaun dengan apa yang mereka lakukan wa mu'minat dan katakanlah kepada orang-orang mukmin yang wanita kalau tadi lil mukminin orang-orang beriman yang laki-laki. Di sini perintah untuk yang wanita dari kaum mukminin. Wa qulil mukminat dan katakanlah kepada orang-orang mukmin yang wanita perintahnya apa? Sama, yaqdudna min absarihinna. Mereka untuk menundukkan pandangan mereka. Naam, yang nukna yaitu mereka menundukkan min absarihinna dari pandangan-pandangan mereka wa yahfazna furujahunna dan mereka melindungi menjaga kemaluan-kemaluan mereka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini memerintahkan untuk menundukkan pandangan dari dua jenis manusia ini baik laki-laki yang beriman ataupun wanita yang beriman kenapa karena sungguhnya menundukkan pandangan itu akan menjaga kemaluan, akan melindungi dari perbuatan zina. Seringnya perbuatan zina bermula dari pandangan, bermula dari pandangan. Akibat pandangan yang tidak dijaga, maka antara dua jenis manusia ini saling men menyukai dan menginginkan sesuatu yang itu bermula dari syahwat mata akhirnya berujung kepada syahwat dari kemaluannya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala ketika telah memerintahkan larang untuk mendekati perbuatan zina juga memberikan cara agar tidak mendekati zina yaitu apa? menundukkan pandangan dari antara satu jenis manusia yaitu laki-laki dengan perempuan. Sehingga yang laki-laki menjaga pandangan dari melihat wanita yang tidak haram yang haram baginya untuk melihat auratnya demikian pula seorang wanita seorang muslimah menjaga pandangannya dari laki-laki muslim yang bukan mahramnya ini dalam rangka untuk menjaga kehormatan karena bermulanya perzinahan dimulai dari naam dari pandangan dan dalam satu hadis dikatakan bahwasanya an-nazar itu sahmun masmun min siham iblis. Bahwasanya pandangan itu adalah anak panah beracun dari naam panah-panah iblis. Naam, sehingga pandangan yang beracun bisa menusuk hati seseorang teracuni dengan syahwat yang kemudian bisa mengantarkan kepada perbuatan haram yaitu perbuatan zina. Sehingga ibadah Allah, sahabat Rasul rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Wajib bagi seorang muslim untuk menundukkan pandangannya dan menundukkan pandangan dari segala yang menyeru dan mengajak kepada perbuatan zina. Sekarang kita sedang dihadapkan suatu permasalahan besar yang menyerbu dan menyerang akal-akal dan pikiran dari kaum muslimin terkhususnya para pemudi dan pemuda dari kaum muslimin yaitu dengan menyebarnya media-media sosial bahkan sekarang yang menjadi tren adalah yang dinamakan selfie yaitu naam menampakkan kegiatan kesehariannya memoto dirinya sendiri dengan kegiatannya naam yang berujung akhirnya kebanyakan menunjukkan hal-hal yang tidak pantas untuk ditunjukkan. Naam, yaitu mengumbar auratnya dan mengundang orang-orang yang melihat, yaitu mengundang syahwat bagi orang-orang yang melihat dari foto-foto mereka. Sehingga ini adalah suatu ancaman besar bagi akhlak kaum muslimin, terkhususnya para pemudi dan pemuda yang mereka naam sedang dalam usia yang naam penuh gejolak terutama syahwat mereka sedang dalam kondisi yang paling naam dikatakan dahsyat dalam kondisi dan periode yang naam sangat mencemaskan untuk seseorang apabila tidak menjaganya sehingga menjaga pandangan dari wanita terhadap laki-laki ataupun laki-laki dari wanita yang ini adalah salah satu cara untuk agar terhindar dari perbuatan zina. Pandangan itu bisa yang apa dia lihat dari televisi, dari majalah, di pasar dalam ketika jual beli, di jalanan dan di tempat-tempat yang lain. Ketika dia tidak bisa menjaga pandangannya, bisa berujung kepada perbuatan zina. Berapa banyak kasus akibat dari menonton film-film yang tidak pantas akhirnya terjadi naam perbuatan keharuman, dilanggar kehormatan orang lain. Naam. Terlebih seorang wanita hendaknya tidak keluar dengan naam berpakaian yang mengundang syahwat laki-laki. Tidak sebagaimana dikatakan oleh mereka yang membela hak-hak wanita kata mereka yaitu orang-orang yang dinamakan kaum feminis mereka mengatakan bahwasanya yang seharusnya menjaga diri adalah laki-lakinya naam yaitu apa ketika seorang wanita berpakaian dengan berpakaian yang minim yang mengandung mengundang syahwat namun yang disalahkan adalah laki-lakinya yaitu tidak bisa mengontrol diri tentunya ini adalah alasan dan argumen yang lemah dan menunjukkan akal yang kurang, menunjukkan akal yang kurang. Jika seorang ingin berlindung dari sesuatu, maka dia membuat sesuatu untuk terlindung dari perkara yang ia ingin berlindung darinya. Misalkan seorang ingin berlindung dari suatu kejahatan, maka dia melakukan berbagai usaha agar tidak terkena kepada suatu kejahatan. Dia memotong sebab-sebab, menghilangkan sebab-sebab yang akan mengantarkan kejelekan kepada dirinya. Sehingga naam seorang wanita muslimah hendaknya menjaga dirinya dengan mengenakan pakaian yang syar'i, mengenakan pakaian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga auratnya dan keluar dalam keadaan penuh naam eh, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat banyak sekarang naam orang-orang yang tidak memahami perkara ini sehingga akhirnya merelakan dirinya seorang muslimah rela untuk keluar tanpa menutup aurat bahkan orang tuanya yang harusnya bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan anaknya membiarkan anaknya berpakaian yang tidak pantas keluar rumah dan herannya ketika anaknya tertimpa satu kejelekan, naam yang disalahkan adalah orang lain. Padahal dia yang paling bertanggung jawab pertama sekali orang tua dan orang itu sendiri yang bertanggung jawab sendiri apabila tertimpa satu kejelekan padanya. Seorang muslimah hendaknya menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah yaitu ketenangan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka untuk menjauhi dari perbuatan zina untuk menunaikan firman Allah wala taqrabuz zina yaitu hendaknya seorang menjauhi yang namanya al-ikhtilat yaitu percampur bauran antara laki-laki dan wanita di suatu tempat baik di kantor atau di naam eh, angkutan umum atau dalam suatu pertemuan di suatu rumah tidaklah berkumpul antara dua laki-laki eh, dua orang yaitu laki-laki dan wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Naam. Dan ketika bercampur juga al-ikhtilat Naam yang tadi kita sebutkan hadis tentang khalwat ataupun tentang ikhtilat yaitu bercampur baurnya laki-laki dan wanita dalam satu pertemuan dalam satu rumah, dalam satu naam eh, angkutan umum yang mereka bukan satu dengan lain bukan mahram. Saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Yang ini akan menimbulkan naam eh, mengundang syahwat dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang dalam naam pertemuan yang demikian itu. Sehingga berapa banyak juga terjadi perbuatan haram yaitu zina dan rusaknya kehormatan dari muslimah yaitu akibat tidak menjaga pergaulannya tidak memilih siapa yang boleh untuk dia bercampur baur dengannya dan siapa yang tidak ini juga adalah satu sebab terjadinya naam kerusakan di pergaulan kaum muslimin pemudi dan pemudanya dan juga menjadi sebab rusaknya kehormatan pada seorang muslimah. Dan berikutnya untuk langkah menjaga kehormatan di akhir zaman ini yang penuh dengan ujian dan cobaan dan bahkan berbagai tantangan yang menyeru kepada naam syahwat mengundang untuk naam diumbarnya syahwat manusia yaitu naam dengan menjauhi khalwat sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi yaitu makhala rajul bi imrah illa kana thalithuhum syaitan tidaklah seorang laki-laki berkhalwat bersendirian dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan yaitu ketiganya syaitan yang akan mengarahkan dan membutakan mata kedua insan ini agar mereka lupa dari syariat Allah dan bahkan akhirnya mereka jatuh dalam suatu perbuatan yang haram yang besar yaitu perbuatan zina dan Rasulullah SAW sendiri telah memberikan tanbih perhatian yang besar dalam masalah ini sebagaimana disebutkan dalam eh, hadis yang kita, kita sebutkan tadi dan juga dalam hadis yang lain wa iyyakum wadkhul ala nisa dan berhati-hatilah kalian dari masuk kepada wanita yaitu masuk menemui wanita-wanita yang mereka bukan mahram kalian. Kemudian Naam ditanyakan kepada Rasulullah SAW, Ara'at al-ham, bagaimana dengan hamu, yaitu ipar atau saudara kerabat dari suami, baik itu naam, saudara dari suami ataupun naam, pamannya maka Rasulullah menjawab dengan alhamu maut. Bahwasanya kerabat dari suami itu yang bukan mahram dari wanita tersebut itu adalah maut, kematian. Artinya lebih mengancam dan lebih berbahaya. Kenapa? Karena seorang terkadang, terkadang menganggapnya ini aman-aman saja karena ini adalah kerabat dari suaminya ternyata naam itu bisa menyebabkan terjadinya keharuman ketika merasa aman. Dan ini banyak kasus terjadi di zaman ini akibat melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebab berikutnya atau langkah-langkah lainnya untuk seorang bisa menjaga kehormatan di akhir zaman ini yaitu hendaknya seorang wanita menjauhkan dari perbuatan safar bepergian tanpa mahram berbagian tanpa mahram tidaklah dia keluar kecuali ada yang melindunginya yang menjaganya ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala karena wanita sebagaimanapun dia memiliki kemampuan dia naam pada umumnya adalah makhluk yang lemah yang mudah ditaklukkan oleh laki-laki terlebih orang-orang yang menginginkan kejahatan padanya maka akan sangat mudah untuk memperdaya atau menguasainya. Sehingga hendaknya seorang wanita menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dengan tidak keluar rumah tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikun dan menetaplah kalian ber, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ini adalah hukum asal dari seorang muslimah yaitu mereka berada di rumah melakukan kegiatan di rumah kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat ataupun dianjurkan oleh syariat untuk keluar misalkan untuk naam sholat ataupun untuk belajar menuntut ilmu yang syar'i yang islami yang untuk dia bisa mengetahui tentang dinnya tentang agamanya adapun yang selain itu terlebih perkara-perkara yang tidak bermanfaat maka ini tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk para muslimah keluar dari rumah tanpa mahram. Begitu banyak kasus kita lihat jika kita membaca berita-berita yang ada dan membandingkan dengan bimbingan dari Rasulullah ini kita melihat sebab musababnya adalah ini tidak menjaga diri dan kehormatannya akibat bersafar bepergian dengan jarak yang jauh tanpa ada seorang pun yang menemaninya dari kerabatnya. Kalau dikatakan bahwasanya ada wanita-wanita yang kuat yang bisa menjaga diri, itu kita katakan persentasenya sangatlah kecil jika dibandingkan dengan eh, tabiat yaitu keumuman manusia yaitu keumuman wanita, mereka adalah makhluk yang lemah yang mudah dikalahkan oleh laki-laki. Sehingga hendaknya seorang muslimah menjaga diri dan kehormatannya dengan tidak safar, tidak safar kecuali bersama kerabat atau mahramnya. Karena mahram ini akan memberikan perlindungan dan akan memenuhi kebutuhannya, akan membantunya dan memberikan naam membuat orang-orang yang melihat wanita tersebut merasa segan ketika ada mahramnya. Berbeda dengan yang bersendirian, maka ini laksana naam, suatu yang lemah yang mudah untuk diambil. Dan demikian pula untuk seorang bisa terlindung yaitu muslimah terlindung dari pergaulan yang jelek, dari akibat pergaulan yang jelek dan e, menjaga kehormatan dan kesuciannya yaitu menjalankan apa yang telah kita singgung sedikit di depan yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para muslimah untuk berhijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita dari orang-orang yang beriman. Nah, di sini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada istrinya, anak-anaknya yang perempuan dan keumuman dari wanita-wanita mukminin yudnina alaihina min jalabibihinna untuk mereka naam menjatuhkan jilbab-jilbab mereka itu memanjangkan jilbab-jilbab mereka untuk menutupi aurat mereka. Dalika anna yurafna fala yu'dain. Itu adalah perkara yang paling dekat agar mereka dikenal. Nah, jilbab menjadi tak pertanda bagi seseorang bahwasanya ini adalah muslimah. Ini adalah muslimah. Dan jilbab yang dimaksud di sini bukanlah jilbab yang dikatakan sekarang dengan jilbab-jilbab yang modis, yang penuh dengan hiasan, bahkan itu hanya terkadang menutup kepala tanpa menutup yang lainnya, hanya menutup rambutnya. Ini bukanlah jilbab. Jilbab adalah yang menutupi naam postur tubuh dari si wanita sehingga tidak naam kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Adapun memakai penutup kepala namun seluruh lekuk tubuhnya kelihatan maka ini belumlah dikatakan perjilbab. bahkan ini sebagian orang menjadikan yang mereka namakan jilbab ini hanya untuk mempercantik wajahnya jika dia lihat wajahnya kelihatan cantik memakai jilbab dia memakai jilbab jika tidak maka dia tidak memakai jilbab jika pun dia memakai jilbab versi mereka yaitu jilbab-jilbab emodus ini itu dalam rangka untuk menambah penampilan mereka di hadapan orang-orang lain. Yang tentunya ini malah mengundang syahwat dan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan untuk menggunakan jilbab dalam rangka agar terjaga pandangan manusia dari auratnya dan agar wanita itu sendiri ter terlindungi. Allah Subhanahu wa taala fala yu'dina maka kalian tidak akan diganggu. Naam, dan ini sudah terbukti di negeri-negeri kufar orang-orang yang memakai wanita-wanita muslimah sana yang memakai jilbab disegani, disegani walaupun terkadang diganggu namun mereka disegani dan ini adalah suatu bukti bahwasanya kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala bagi yang berhijab yang berhijab dengan cara yang benar yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan diganggu sehingga Demikian beberapa hal yang dibimbingkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslimah bisa menjaga kehormatan di akhir zaman ini ketika makin merebak dan menampaknya perbuatan-perbuatan kemaksiatan di tengah umat di tengah manusia secara umum dan di kaum muslimin secara khusus dan terlebih lagi di pergaulan antara pemudi dan pemuda muslimin. Sehingga hendaklah kita seorang muslim dan seorang muslimah menjaga diri dimulai dengan menjaga pandangan sebagaimana disebutkan dalam pembahasan pertama, menjaga pandangan karena dari pandangan itu akan berlanjut dengan perbuatan-perbuatan jelek lainnya. Dikatakan Naam yang pertama dari pandangan yang berikutnya akan muncul terbetik di hati sesuatu yang kemudian akhirnya adalah perbuatan yang akhirnya adalah perbuatan dari pandangan akhirnya terjadi perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bimbingan yang pertama yang telah kita sebutkan yaitu untuk naam menjaga pandangan menundukkan pandangan baik laki-laki ataupun wanita. Yang kedua yaitu hendaknya tidak ikhtilat bercampur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Yang ketiga yaitu tidak khalwat, tidak bersendirian antara seorang wanita laki-laki dan seorang wanita di tempat yang tidak ada orang lain karena yang ketiga di tengah mereka adalah syaitan yang akan mengajak dan menyeru agar mereka melakukan perbuatan fahisyah yaitu perbuatan zina yang itu akan memberikan naam kenikmatan sesaat namun berujung kepada penyesalan seumur hidup. Dan demikian pula untuk menjaga kehormatan dengan tidak safar bersendirian karena itu adalah salah satu sebab rusaknya kehormatan seorang muslimah dan ini banyak kasus dengan sebab ini safar bepergian dia merasa itu biasa ternyata ada bimbingan dari syariat untuk tidak berpergian kecuali dengan mahram dengan tujuan-tujuan yang telah kita sebutkan yaitu adanya mahram akan melindungi dirinya, memenuhi kebutuhannya, membuat orang merasa segan terhadap dirinya. Adapun jika dia bersendirian maka orang akan melihat dia adalah dalam kondisi yang lemah dan berani untuk melakukan kejelekan kepadanya. Sehingga lindungilah diri kita ayuhal muslimat diri-diri kalian dijaga dengan tidak bepergian keluar dari rumah tanpa ada keperluan yang mendesak dan jika pun harus bepergian dan bahkan sampai jarak safar yaitu bepergian yang jauh hendaknya naam memiliki mahram seorang yang berasal dari kerabatnya yang akan menjaga dirinya dan segala hal yang mengarah kepada perbuatan zina ini hendaknya dijauhi dan itu adalah sebab-sebab terbesar yang telah kita sebutkan tadi yaitu menjaga pandangan, menjaga naam, tidak ikhtilat, bercampur bau, tidak khalwat, tidak safar dan naam mengenakan pakaian yang syar'i, mengenakan pakaian yang syar'i tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang menyerukan kesesatan dan kejelekan yang mereka katakan boleh-boleh saja wanita untuk memakai pakaian yang sesuai dengan keinginan mereka walaupun itu mengumbar syahwat dan jika demikian maka laki-laki yang harus mengendalikan dirinya ini naam orang yang akalnya pendek dan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan tidak semua orang bisa mengendalikan diri banyak orang-orang yang naam Allah ciptakan naam memiliki syahwat yang besar yang ketika melihat sesuatu maka akan mudah tergoda dan mudah ingin untuk melakukannya sehingga syariat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna yang Allah sendiri yang menciptakan makhluk-makhluk ini dan mengetahui sifat-sifat mereka memberikan batasan-batasan agar seorang terlindung dari kejelekan dan itulah kelebihan dari orang-orang yang beriman ketika mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan mendapatkan perlindungan karena yang menciptakan syariat ini yang buat syariat ini adalah yang menciptakan mereka yang tahu kondisi mereka dan juga untuk seorang bisa menjaga kehormatan hendaknya seorang muslimah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan menjadi seorang ibu yang salihah karena naam salah satu cara agar terhindar dari kejelekan yaitu dengan menikah dengan menikah yaitu jika seorang sudah merasa cukup usianya untuk masuk dalam jenjang pernikahan maka janganlah ditunda dengan alasan apapun demi pendidikan demi ini dan demi itu karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui keadaan diri mereka Allah naam membimbing bagi naam para pemudi dan pemuda naam ya ma'asyar syabab faman istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj Rasulullah SAW memberikan bimbingan dan itu naam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala wahai segenap pemuda dan juga masuk dalamnya pemudi siapa yang di antara kalian memiliki kemampuan maka hendaknya dia menikah menikah tidak akan menghalangi dari belajar, menikah tidak akan menghalangi dari naam e, melakukan kebaikan-kebaikan duniawi. Adapun yang menakut-nakuti itu adalah hanyalah orang-orang kufar yang mereka tidak memiliki keimanan kepada Allah, tidak memiliki keyakinan kepada Allah. Untuk apa kita mengikuti mereka? Adapun kita orang beriman yakin ketika kita menikah kita masih bisa belajar, kita bisa bisa mencari rezeki, bahkan rezeki itu akan lebih banyak karena dengan menikah tergabung rezeki dari dua orang dari laki-laki dan dari wanita ketika Allah telah mentakdirkan segala sesuatu rezeki kepada seseorang maka pernikahan menggabungkan dua takdir rezeki dari Allah Subhanahu wa taala maka naam tidaklah seorang merasa takut untuk memasuki jenjang pernikahan karena merasa belum mapan ekonominya misalkan karena sungguhnya naam pernikahan itu adalah sebab untuk seorang mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga janganlah merasa takut untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan jika Allah sudah mudahkan untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan dan sedang dikencarkan suatu naam agenda yang tujuannya menjauhkan pemuda-pemudi dari menikah dengan segera padahal usia-usia mereka adalah usia-usia yang kadang sudah butuh untuk menikah usia belasan tahun mungkin bagi sebagian orang naam itu melihat itu adalah usia yang masih muda masih kecil namun Allah Subhanahu wa taala naam tidak memberikan batasan ketika seorang sudah dianggap mampu untuk menikah maka boleh untuk menikah. Nah, sehingga persiapkanlah diri diri kalian sebaik-baiknya untuk menjadi istri yang solihah dan menjadi ibu yang solihah dengan masuk ke dalam jenjang pernikahan karena itu akan menjaga kehormatan dan akan menunduk, menundukkan pandangan akan menundukkan pandangan sehingga demikianlah ibadah Allah kaum muslimin dan muslimat, sahabat Rasid rahimani wa rahimakumullah. Berapa permasalahan yang penting bagi kita bersama, baik pemudi dan pemuda Islam, agar mereka terhindar dari pergaulan yang jelek di akhir zaman dan agar mereka bisa menjaga kehormatan mereka yaitu dengan berbagai hal yang telah kita sebutkan tadi semoga bermanfaat Allah taala bisawab wasallallahu